Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uya, saya mau nanya tentang dagang, masalah dagang. Jikalau saya beli barang seharga 100 ribu, kita jual seharga 200 eh, sampai 250 ribu, itu e, kena, kena hukum riba nggak Bu ya? Soalnya saya pernah dengar bahwa dalam perdagangan atau hal-hal lainnya jika mengambil untung lebih dari 100% itu terkena hukum riba. Tapi ada e, pernah dengar juga kalau dalam hal perdagangan itu tidak ada kategori persentasenya kita mau ambil untung berapapun itu sudah jadi masalah mohon penjelasan dan nasihat dari Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dagang riba itu ada jelas jadi ada sebagian orang itu lata membedakan antara riba dan jual beli yang haram jual beli yang haram belum tentu urusannya dengan riba jadi tidak semua yang haram, dalam transaksi itu selalu disebut riba jadi beda riba itu terbatas riba itu ada hmm, ada empat ada riba gorut riba dalam utang piutang jual beli nggak ada nilai utang piutang di sini jadi riba itu terbatas jadi makanya dan ber, ya, riba itu jelas Adapun yang ditanyakan tadi adalah sah atau tidak jual beli, mungkin begitu. Dan yang saya tidak sah jual beli itu bukan selalu disebut sebagai riba. Bukan jual beli transaksi yang salah selalu disebut riba. Karena di majelis ini juga sering kita sampaikan bagaimana riba. Riba ada riba gard. Riba gard adalah utang piutang. Kullu dan jaronaf anfufu riba. Kalau kita meminjamkan kepada seseorang, kemudian kembalinya adalah ada kelebihannya dalam catatan adalah saya sebagai orang minjamkan duit harus ada kembaliannya. Sekecil apapun, ada tambahannya maka itu menjadi riba peminjaman yang diharamkan dengan cara riba sekecil apapun tambahan saya minjam kepada anda duit 1 juta balik 100 ribu riba 100 ribunya dan menjadikan semuanya menjadi haram transaksi pinjam meminjam sudah tidak diperkenankan ini adalah dolim haram riba biarpun kecil 50 ribu sama 1000 sama biarpun saya minjamkan kepadamu 1 juta rupiah tapi syaratnya kamu mengembalikan 1 juta plus pijet riba tak ada manfaatnya untuk saya Surat pijat ada nilainya, berapa ribu? 30 ribu ya. Ada nilainya. Jadi semua pengembalian yang itu adalah gord, riba gord. Jadi ada di bank-bank bencana tadi itu yang kita ada istilah bank bencana di sini. Bank ada bank bank syariat ada bank bencana ya. Bank yang ada bunganya itu adalah bank bencana. Masuk sana masuk bencana. Awas daftar dalam kehinaan. Segera kembali kepada Allah. Bagi siapapun yang masih berurusan dengan bank konvensional. Baik itu riba. Riba yang kedua, ada tiga riba yang lainnya adalah tukar-tukar transaksi dalam amwal ribawiyah harta yang bisa disifati riba adalah makanan dengan makanan emas perak termasuk uang dengan uang ada namanya riba riba fadl riba fadl adalah emas dengan emas, emas dengan emas dijual dengan berbeda saya beli emas 3 gram dapat emas 2,9 gram jadi atau emas 3 gram dengan 3 gram saya beli emas, oh bu saya punya emas cincin 3 gram boleh tidak saya tukar dengan ini yang 3 gram ini bagus ini oh boleh tapi bu nambah 10 ribu riba fadl di sini bukan masalah gor bukan utang piutang ribanya riba fadl karena ada kelebihan yang diharamkan di sini nggak boleh maka ada nanti riba namanya riba riba fadl saat ini ya Ramadan ini banyak riba fadl terjadi karena ibu pengen jadi orang baik, pengen sedekah, bagi-bagi duit tapi pakai duit receh kan, dua ribu dipecahin. Duit seratus ribu ditukar menjadi puluh ribu. Ini ada terjadi, itu riba. Ribanya riba fabel tuh. Riba fabel, kelebihan. Jadi seratus ribu ditukar berapa? Sembilan puluh lima ribu. Ini terjadi biasanya kan. Ini mau berbuat baik melanggar Allah dulu. Ini dapat berkah dari mana ini? Makanya kalau ingin berbuat baik harus pakai ilmu. Ya, kan pengen kalau duit utuh 100 ribu mau dibagi bagikan susah. Ah pengen yang 5 ribu, 10 ribu deh. Ada enggak 10 ribu ya? Bu ya 10 ribu harganya 9 100 ribu tapi isinya cuma 9 lembar. Mau aja Anda masuk bab riba haram. Ada ribayat sama riba nasi ah nanti. Ribayat adalah transaksi yang tidak langsung diserahkan. Jual beli duit atau emas dengan emas ini tidak sah kecuali diserah terimakan langsung antara pembeli dan penjual menyerahkan barangnya kontan Makanya kami selalu menyampaikan riba itu tidak harus ada yang dirugikan, bahkan sama-sama diuntungkan tetap riba. Nah, sama-sama diuntungkan. Contoh, saya jual dolar. Dolar dengan rupiah tentu beda di sini, nggak ada fabel di sini. Karena Jenis yang berbeda. Apa, apa, macamnya beda-beda antara emas atau antara duit dengan dolar nggak mungkin 100 dolar menjadi 100 ribu bangkrut yang punya dolar nanti baik saya menjual dolar alhamdulillah ini kalau tidak ada penjual pembeli dolar atau saya pedagang emas emas dengan duit dikatakan sama ini maka di sini transaksi di sini harus serah terimakan kontan. Jadi kalau kita beli emas itu antara duit yang antara emas waktu saya ambil dengan duit harus waktu yang sama. Ini duitnya mana emasnya? Ini duitnya mana emasnya? Jangan percaya dengan selebaran yang disebarkan oleh bank Islam yang bank syariah. Ini bank syariah kadang-kadang masih mangkar, bandel ini ini. Saya mendukung adanya bank syariah, tapi tolonglah benar bank syariah. Ini urusan ilu. Kredit emas ini masih saja pakai hujah lagi. Dikasih selebaran, dikirim ke sini lagi ngapain kirim ke sini? Biar Buya Yahya mendukung. Dana nah, kredit jangan. Sebab urusan riba tidak harus ada yang dirugikan kok. Contoh Anda pedagang emas, ada emas bagus. Anda tahu kalau saya punya duit, kebetulan saya lagi lewat main-main Buya ada emas bagus nih buat anting buat kalung buat ini mana ada 10 gram bagus nih wah modelnya bagus tapi duitnya nggak ada nih saya masih di rumah duitnya besok ya oh nggak apa-apa Buya emas saya ambil duitnya besok riba karena tidak serah terima langsung maka riba ini adalah riba riba ya tidak diserah terimakan langsung riba nasiah ada temponya berbeda lihat contoh riba yang riba yat ini untung pedagangnya untung saya untung dapat barang bagus tidak ada yang dirugikan jadi ini riba ada pun masalah menjual barang nggak ada hubungannya dengan riba jadi kalau ada ustadz yang ngomong itu riba salah nggak ada hubungannya dengan riba itu rupanya sah tidak transaksi saya ini nggak ada bukan kata ustadz ada riba enggak tidak ada riba di situ cuman boleh atau tidak haram atau tidak itu nggak ada riba di dalam transaksi semacam itu ada namanya keharaman kalau ada gubun gubun Rubun. Rubun itu adalah makanya orang yang jual membeli adalah magbun tertipu. Jadi tidak boleh kita menipu. Dalam jual beli nipu haram, tidak berkah. Termasuk dia ghish. Maksus ada jual beras di atasnya bagus, kemudian dilihat oh bagus, eh di bawahnya atau kedelai campur pasir. Nah, ini haram. nggak ada riba di situ. Sian ada kedelainya. Ada sebuah kisah ada seorang pabrik tempe saja bingung senang dengan kedelai Amerika lu kok bisa kedelai Amerika yang ekspor ya kalau rasanya gimana ya tetap enakan kedelai lokal sebetulnya lu terus harganya gimana tetap lebih mahal kedelai Amerika lu kok bisa kok masih ngambil kedelai Amerika anda kedelai lokal wah sebetulnya kedelai lokal lebih murah dan lebih bagus bu ya kualitasnya cuman kalau saya pakai kedelai lokal itu mesin saya rusak Lu kok bisa kalau kedelai Amerika itu langsung giling jadi kalau kedelai Amerika kedelai lokal itu bunyi ada pasirnya wah ini ada orang nggak benar jual beli sebab dikurangi satu kilo ditambah pasir satu kilo innalillah ini orang jujur dalam transaksi ini maka haram bukan dalam riba di sini nggak ada riba di situ tapi dia telah menipu orang jual pasir berasnya di atas oh sampelnya di atas bagus di bawahnya kok kotor nah ini ibu jualan jualan soto soto kambing waduh kehabisan daging nyembelih kucing Ya, nggak ada riba di situ haram karena ada bohong nggak ada macamnya eh, jadi semuanya harus hubungan riba jadi salah kalau ada orang ngomong apa riba nggak ada riba di situ Cuma transaksi ini benar atau tidak jawabannya adalah selagi anda masih menjual dengan harga pasar biarpun berapa kali lipat tetap dikatakan transaksi yang salah pasar di tempat itu karena mungkin anda belanjanya di hutan belantara ya kan anda belian belanja di hutan sana nggak tahu ada anggap saja kalau di hutan tuh banyak kayunya bangkia kelompen Jawa itu kelompen kuno itu ya oh di dalam tuh cuma 200 rupiah di dalam ya, 200 rupiah karena di hutan sana kayu banyak-banyak jadi kalau 200 rupiah belanja 200 rupiah di ke kota anggap saja lagi ngetrennya kelompen nah, anggap saja sampai di kota jual 4 ribu 5 ribu dari 200 ke 5 ribu berapa kali lipat ya halal aja kalau memang di kotanya harganya umumnya sebagai itu tidak menipu tidak menipu nah, berapa saja nggak ada urusannya yang penting harga pasar di pasar berapa harganya wah di sana murah cuma 200 rupiah ya di sana kalau di sana jual 5 ribu nggak boleh menipu nanti kepada orang jadi ada ini ya, di sana 200 rupiah tapi masuk kota beda jadi masalah mengambil keuntungan tidak ada batasannya begitu juga kalau harga turun Ngomblek-blek misalnya, jatuh. Harganya biasanya 10 ribu, tak tahunya di pasar menjadi 200 rupiah. Ya sudah, jual 200, bangkrut saat itu. Nggak ada riba di sini, asalkan menjual pasar. Akan menjual sesuai dengan pasar. Dan di saat menjual tidak sesuai dengan pasar, lalu menjual dengan harga mahal di atas pasar, harga pasar, diperkenankan dua, dengan dua catatan Ibu jualan sandal harganya biasanya 10 ribu. Ini ibu pengen jual sandal harganya 1 juta. Uh, gimana caranya ini? Boleh di luar pasar. Tapi satu apa catatannya apa? Transaksi normal. Transaksi yang normal Gini, Pertama adalah orang itu rela dan tahu harganya. Aslinya harganya sih berapa? sepuluh ribu sandal itu cuman saya pengen harganya satu juta deh tidak apa-apa kan. jadi karena dia ingin sedekah satu kedua adalah transaksi yang normal bukan karena dia kepaksa karena apa kalau karena kepaksa ini memang maksa nggak ridho sebetulnya jadi ada tarawih ridho dia waktu beli satu juta dan mungkin karena ada orang yang ingin sedekah sirri sedekah sembunyi ada orang yang sedekah sembunyi, ada orang fakir jual sandal. Berapa harga sandal? 10 ribu. Dan kita tahu dia adalah orang fakir dan dia orang fakir menjaga diri. Akhirnya ibu, kalau saya beli satu juta gimana sandalnya? Ya boleh. Karena kita ingin sedekah sirri kepada orang tersebut saya tersembunyi. Tapi yang jadi masalah tuh anaknya ustaz jual sarung harga 40 ribu menjadi 300 ribu barokah. Oh anak haram tuh manusia ini maksudnya gimana ya ya awas ya kalau anak buja jualan ya harganya normal ya awas anak saya tidak bikin ya lah ini nggak bener ini nggak enak nggak beli dipaksa loh nah, setahun sekali aja kok ini ria-ria ini masya Allah ini saya ini yang jualan barokah eh, main-main berkah-berkah ini haram ini ini memaksa dia akhirnya orang beli dengan tidak dengan cara bikin malu nah, ini banyak orang dagang begitu lihat Hei eh, yang punya makam anaknya Ustaz, hati-hati ini. Eh, keliling ke jamaahnya. Bawa sarung dari kota, nah, harganya harganya 30 ribu, langsung 200 ribu. Gak enak, gak beli. Gak enak, gak beli. <laughs> Hati-hati tuh. Neraka lah, ya, itu gak boleh haram jual beli gitu. Tapi kalau anda jual sandal, langsung harga asli 200 ribu di pasar cuman saya jual harga 1 juta boleh pasang di toko sana begitu eh, kalau ada yang mau beli 1 juta Alhamdulillah boleh nggak menipu dan dapatnya makom-makoman enak kalau bukan ustazah nah enak kalau ustazah ini repot ini hati-hati bersyukur bukan ustazah hari ini ya <laughs> sebab ini musibah besar orang menjual dengan makom min naudzubillah termasuk minta dengan makom al ahdu bis ah, bil haya yaqdu bis saif kalau orang minta dengan bikin malu orang kayak ngerampok ngerampok yang halus kalau ngerampok dengan tembakan pedang ini ngerampok ada ngerampok dengan makom ah, sini kadang-kadang nanti eh, nggak berkah nanti nanti sama ustadz wes model-model manusia begitu itu dan semoga kita dijauhkan dari yang demikian itu wah ini hati-hati ya makom makom ya jual makom ya. jual makom nah, ya. kalau jualan yang normal dan subhanallah para kekasih-kekasih Allah mereka tidak pernah merengek kepada orang kalau kita tapi jualnya normal mereka tidak mau ke rumahnya orang jualan bahkan kadang-kadang jualannya dilakukan untuk meruntuhkan kesombongannya mereka tidak butuh dan kita menemukan di rumahnya kaya Masya Allah cuman dia kalau ke rumahnya orang dia dan kesombongan jual beli lah jual beli kaya tawar menawar tapi dia mengambil untung besar bahkan mungkin rugi hanya karena dia ingin masuk rumahnya seseorang ingin dengan cara berdagang kalau datang assalamualaikum dan ini juru-juru dakwah terdahulu daripada termasuk jadi dakwah terdahulu dari termasuk dakwah para ulama-ulama yang datang dari Hadromo dari ini mereka kadang berdagang dan kadang bukan butuh dengan perdagangan hanya pengen bisa masuk pasar dengan cara apa dan mereka tidak memanfaatkan karena mereka benar bahkan kadang pengen masuk bahkan sebagian orang yang sudah punya makom kemuliaan ternyata dia harus jualan di pasar jualan di pasar tidak cari untung dia ada ini benar tapi awas hati-hati pakai makom makom Allah ya jadi tidak ada riba di situ. Apakah boleh? Ya tinggal kalau harganya masih sesuai dengan harga pasar, Anda boleh menjual itu semuanya. Dan boleh menjual harga di luar pasar, syaratnya apa? Orang yang membeli harus tahu. Kemudian orang yang membeli harus rela yang sungguhnya bukan kepaksa, baik dipaksa dengan pisau atau dipaksa dengan makommu, pangkat kebesaranmu. Sama kalau dipaksa dengan pangkat kebesaranmu haram, tidak sah transaksinya. Biarpun saya lahir adalah saya, iya saya beli Ustaz Empiezo en el Hati-hati nih. Cincin, cincin. Ini cincin ini adalah pemberian dari Masya Mulai lagi masuk neraka jualan cincin. Lebih dasar lagi, pura-pura ngasih cincin nanti. Masya Allah ini hadiah dari saya cincinnya pakai. Setelah itu apa? Wah, deh sama aja Asik. cincin harga 200 ribu perak minta duit 500 ribu nanti ada macam-macam peminta-minta na'udzubillah ha? Ya. kalau cari duit dengan jangan-jangan cara dengan meminta-minta kerja di pasar selamat dan memang kalau kita memberikan orang yang kuat aslinya haram memberikan orang yang kuat uang haram aslinya siapapun dia biarpun anaknya wali kutub misalnya ya kan, ya kan? misalnya anak gurumu kalau dia kaya kok minta-minta jangan dikasih karena apa meracuni jiwanya dia karena hmm, karena ini permasalahan kadang-kadang kita kagum dengan ini lalu menjerumuskan dia makanya kalau anak saya kok kaya minta-minta jangan dikasih sudah selesai semoga kita semua diberi anak cukup semuanya kalau ternyata dia nggak mampu ya wajar anda memberi ini kadang-kadang makom Ustad ini sering dijual ini problem apalagi sebuah masyarakat yang sangat mengagungkan gurunya sampai so, sebenarnya akhlak yang bagus sih ada sebagian masyarakat sangat mengagungkan gurunya sampai ayam gurunya pun dihormati kan ah, bagus itu akhlak yang baik oh ayamnya Ustad, ayamnya kiai ayamnya kiai mikir jangan jangan diganggu biarin naik ah, biarin buang kotoran barokah weh Gak apa-apa kalau begitu lumayan tapi kebablasannya nanti ini yang anaknya ustadznya nggak tahu diri keliling nih alumninya diambilin menjelang lebaran nih Assalamualaikum Masya Allah Masya Allah cerita tentang kesusahan di rumah Masya Allah hari ini lebaran belum ada beli baju saya sengaja ngomongin biar didengar oleh anak-anak saya nanti ini direkam anak-anak saya ini anak-anak ini santri ini kan calon kiai semuanya nih ah, yang benar didik anak nanti nah, jangan diajari anakmu suka minta-minta ke orang nah, jangan sampai kalau tidak begini kan repot nanti pendidikan kita semoga Allah menjaga kita semuanya ah Allah alam